Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد الحبائب الأفاضل العلماء الأعزاء نفعنا الله بغزير علومهم وبحسن آدابهم ولطفهم عسى الله أن يجمعنا في جنته العلى مع الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا وشفيعنا وذخرنا محمد صلى الله alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Suatu ketika ada orang yang sedang risau, susah hati, galau menjumpai Imam Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham seorang ulama zuhud pada abad kedua dari kalangan tabi'in. Orang yang jumpa dengan Nabi sahabat, setelah sahabat tabi'in, setelah tabi'in tabi' tabi'in. Tabi Kata dia kepada Imam Ibrahim bin Adam, saya ini sedang susah hati Imam. Sedang risau. Hati saya sempit, jiwa saya kering kerontang. Putus asa menghadapi hidup. Lalu kemudian Imam Ibrahim bin Adham bertanya tiga hal. Itu yang ribut-ribut di luar nampaknya juga sedang putus asa dan susah hati. Dengarkan baik-baik, ini obatnya. Apakah ada yang terjadi di alam ini di luar kuasa Allah? Yang ditanya ini yang dalam kisah ini bukan Oke Oke, kita ulang ya. Suatu ketika datang seorang yang sedang risau, susah hati, dadanya sempit, galau menghadapi hidup. Lalu kemudian dia bertanya kepada Imam Ibrahim bin Adham, apa obatnya? Imam Ibrahim bin Adham bertanya kepada dia, Apakah ada yang terjadi di alam semesta ini di luar dari kehendak dan kuasa kudrat iradat Allah? Kata dia tidak. Semua terjadi atas kuasa kudrat iradat Allah. Apakah ada orang yang mati di luar kehendak kuasa Allah? Tidak. Semuanya hidup dan mati yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiga. Apakah bertambah atau berkurang rezeki yang sudah ditetapkan Allah? Tidak. Rezeki adalah masuk dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau tiga hal ini ada dalam genggaman kudrat iradat Allah, kenapa engkau risau hati? Berarti risau itu bukan masalah psikologis, risau, gundah, gulana, galau itu adalah masalah tau tauhid bukan tauco. Tauco itu makanan. Tauhid. Saya baru diberitahu Ustadz judul ceramah tausiah subuh ini adalah semua yang terjadi atas kuasa kehendak Allah Subhanahu wa taala termasuklah acara subuh ini adalah atas kehendak, rencana dan kuasa Allah. Saya tidak menduga ada pengajian subuh ini. Karena saya hari ini rekaman 8 episode. Satu episode 4 segmen. Tidak mungkin ada pengajian dalam pikiran saya. Kok bisa tiba-tiba ada pengajian? Itu kan di luar kuasa Abdul Somad. Tapi saya tidak bisa berkata tidak. Kalau sudah orang berkumpul, maka bicaralah Abdul Somad. Karena ada masanya nanti kau bicara, orang tidak mau berkumpul. Bukan senang mengumpulkan orang sebanyak ini, betul? Hmm, betul katanya. Lau anfaqtum Lau anfaqta Mafil ardi jami'an Kau kumpulkan, kau infakkan, kau wakafkan, kau sedekahkan hartamu untuk mengumpulkan orang sebanyak ini. Ma'allaf tabayna qulubihim. Belum tentu kau mampu menyatikan hati mereka. Walakin Allah allafa. Allah yang dapat mengumpulkan ini semua. Makanya jangan aku, jangan sombong. Panitia jangan GR duluan. Itu acara subuh kemarin kalau bukan gara-gara saya pusat Somad juga jangan kepedean. Habis ini update status jamaah ramainya gara-gara siapa? Allah. Makanya semuanya dibalikkan kepada Allah. Datang risau hati. Iza dhaqat alaikat dunia. kalau sempit terasa dunia ini, fakul katakan, ya Allah. Ah, iya karena abudu Iya karena nasta'in. Jangan mengadu ke yang lain, mengadu ke dukun. Dukun aja banyak yang bunuh diri sekarang. Stres. Stres dukun-dukun sekarang. Kenapa? Jamaahnya banyak tobat. Sudah banyak hijrah sekarang. Maka nah, balikkan kepada Allah. Tauhid diambil dari kata wahada yuwahidu. Tauhid esa tunggal tak berbilang. Semuanya mesti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabathum musibah qalu Inna lillah wa inna ilaihi Apa yang dirusak, apa yang dirisaukan, apa yang disusah hatikan Tiba-tiba anak ibu pulang ke rumah Habis uas, ujian akhir semester Bawa transkrip nilai Bawa transkrip nilai Tong, sini loh Ya lihat Loh Kan tiap bulan udah dikasih uang jajan Udah dibeliin motor, uang semester, gadget, HP, laptop semua lengkap Kok ini bisa nilainya 2,0 Kata anaknya Papa serahkan pada Allah Ini sudah kehendak Allah pak Dengar ceramah Ustaz Somad Jangan risau Jangan susah hati Kembalikan kepada Bapaknya setuju. Inilah anak yang sesat tapi pakai dalil. Yang dijadikannya dalil ceramah Abdul Somad lagi. Saya tidak ridho ini. Tidak suka saya. Memang semua ini terjadi atas kehendak Allah. La tataharraku dzarratu illa biiznillah. Tidak bergerak satu benih, satu biji sawi kalau payah ngingat biji sawi, tai coro. Coa. Kecil. Tidak bergerak satu benih pun di atas dunia ini kecuali atas kehendak Allah. Kalau tidak kata Allah, tidak terjadi. Maka anak yang IP-nya 2,0 itu juga atas kehendak Lihat betapa umat ini sudah sesat. Semua dia Memang semua ini terjadi atas kuasa Allah Tapi tidak semua diridai Allah Ini mesti dipahami dengan baik Kalau tidak rusak tauhid kita Kalau ada orang yang subuh ini tidak ikut dengan kita jamaah sholat subuh Tidak ikut pengajian Bangun dia jam 7 Bangun dia jam 7 Istrinya pulang pengajian Mas, kok mas nggak sholat subuh? Aku terlambat ini pun atas kehendak Allah. Kalau ada yang mengatakan dia tidur itu bukan karena kehendak Allah berarti syirik. Berarti ada kuasa lain di luar kuasa Allah. La haula wala quwata illa billah. Bangun dia suami. Kenapa Mas bangun jam 7? La haula wala quwata illa billah. Jadi gimana solusi ini? Allah beri kita kuasa. Allah beri Abdul Somad mata. Allah beri Abdul Somad telinga. Allah beri Abdul Somad hati. Allah beri Abdul Somad akal. Allah beri Abdul Somad wahyu eh wahyu dah wahyu Allah Subhanahu wa taala berikan Nabi Muhammad tapi dia kirimkan Al-Qur'an kepada kita hudan lin linnas maka kita berada di antara dua pilihan wa nafsi wa ma sawaha demi jiwa Abdul Somad dan penciptaannya fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah berikan dua jalan aku beri kau dua jalan Abdul Somad jalan fujur bangun sampai jam 7 jalan takwa bangun mandi salat tahajud datang ke masjid pilih mana dua-duanya adalah jalan Allah dua-duanya adalah milik Allah. Dua-duanya adalah kuasa Allah. Tapi ada yang dimurkai Allah, ada yang diridhai Allah. Yang kita cari ini ridho atau murka? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar aku minta ridhomu dijauhkan dari murkamu. Jadi anak yang IP 2,0 tadi ridho Allah atau murka Allah? Kira-kira sudah dapat jawabannya? Semua kuasa Allah, semua kehendak Allah. Tidak ada yang di luar daripada kuasa Allah. Kalau ada yang mengatakan ini di luar dari kuasa Allah, syirik dia. Berarti ada kuasa lain. Kalau begitu ada kuasa setan maka berarti dia pakai agama Zoroaster. Ada agama namanya Zoroaster. Nama nabinya Zarathustra. Kata agama Zoroaster, Zarathustra Tuhan itu dua. Satu namanya Tuhan Ahriman, satu namanya Tuhan Ahura Mazda. Satu Tuhan baik, satu Tuhan jahat. Kalau kebetulan dia baik, nah berarti dia ikut Tuhan baik. Kalau kebetulan dia jahat, satu namanya Tuhan jahat, Tuhan hitam, Tuhan putih black or white. Dalam Islam tidak ada kita berkata la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang disembah la ma'budu bihaqqin illallah. Ini mau saya jelaskan jangan kita berdalil mengkambing hitamkan Tuhan. Ini banyak orang ini ketika dia tidak bisa mendidik anaknya nauzubillah pulang dalam keadaan hamil dia pun mengembalikannya. Ditanya sama kawannya, kenapa anakmu bisa sampai hamil? Kita harus serahkan pada Allah. Itu kuasa Allah. Tak betul. Bapak nanti pulang, tiba-tiba ketemu anak-anak muda di pos ronda. Eh anak muda, kenapa kalian tidak sholat subuh ke masjid? Yudhillu kasira. Banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi kasira banyak orang yang diberi hidayah oleh Allah. Pak Haji, Bapak termasuk yang diberi hidayah. Kami ini yang disesatkan Allah. Biarkan kami sesat. Pak Haji pun bingung. Iya juga ya katanya. Ya udahlah kalau bisu biar aja lah kau sesat. Apa enggak kacau umat ini? Orang dulu kalau sesat sesat aja, sekarang sesat pakai ayat. Luar biasa zaman ini Bapak ini. Ayatnya jangan dipotong. Ini bahayanya kalau tukang khitan baca ayat yudhillu bihi katsira. Banyak yang disesatkan Allah, wa yahdi bihi katsira. Banyak yang diberi hidayah oleh Allah. Baca ujung ayatnya. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Yang disesatkan Allah itu adalah orang yang fasik. Orang yang fasik itu siapa? Orang yang dengan penuh kesadaran, sehat akalnya, sehat otaknya, sehat hatinya, sehat pikirannya tapi dia tidak mau menerima Islam orang yang dengan penuh kesadaran buat dosa buat maksiat itu orang yang fa fasik Allah tidak akan berikan hidayah kepada orang yang fasik wallahu la yahdil qaumal fasiqin jadi kita mesti memahami ini dengan baik tidak ada yang di luar kuasa Allah kalau ada orang berkata bahwa itu di luar kuasa Allah, berarti dia syirik, ada kekuasaan selain daripada kuasa Allah. Sedangkan kita berkata, La syarika La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul mulku wa lahul hamdu Yuhyi wa yumit Wa huwa ala kulli syai'in qadir itu kalau dibaca 10 kali sehabis sholat subuh dijaga Allah sampai sore. Itu maka tadi kita di sini tadi kita baca berapa kali? Banyak yang nggak ingat, orang dia tertidur. 10 tadi. La ilaha syarika lah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. Kenapa? Apa korelasi bacaan itu dengan kita? Kenapa dijaga Allah? Karena kita sudah berserah semuanya kepada Allah. Kalau kita berserah kepada Pak Kades, selamat apa nggak selamat? Selamat. Pak Kades, kuserahkan diriku padamu semuanya. Berserah ke wali kota, berserah ke bupati, berserah ke gubernur, berserah ke presiden, berserah ke PBB. Kuserahkan. Apa lagi berserah kepada Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan, tiada sembahan, tiada agama, tiada apapun illallah. La syarikalah. Tiada duanya, tiada sekutu, tiada partner baginya lahul mulku kekuasaan hanya punya dia walahul hamdu puja-puji hanya pindi dia yuhyi dia menghidupkan wa yumit dia mematikan wa huwa ala kulli syai'in qadir dia kuasa atas segala sesuatu habis kita tak punya apa-apa lalu yang keluar dari mulut Abdul Somad ini suara siapa suara Abdul Somad dari siapa dari Allah dipakai untuk baik dapat pahala dipakai untuk tak baik dapat dosa Tergantung kita. Juklaknya sudah ada. Namanya apa? Statuta. Yang nyusun siapa? FIFA. Main bola aja ada aturannya. Apalagi hidup. Main bola itu kan cuma ngejar-ngejar bola. Udah dapat kasih orang lain. Lucu juga kan. Kejarnya setengah mati pun tampang Udah dapat kasih orang lain. Udah dapat kasih orang lain. Yang nggak mau ngasih ke orang lain cuma kiper itu aja pegang ya apa maknanya sedangkan permainan saja ada aturannya apalagi hidup hidup ini kalau tidak ikut aturan aturan siapa yang kita ikut aturan Allah apa nama kitabnya Zalikal kitabula raiba Inilah aturan hidup yang tidak ada keraguan la raiba. Tak ada keraguan di dalamnya. Hudan menjadi petunjuk. Bukan bagi siapa hudan lil muttaqin. Bagi orang yang takut kepada Allah. Ini yang datang subuh ini semuanya orang-orang yang takut kepada Allah. Walaupun setengahnya ada juga yang takut kepada istri. Karena istri dia solihah. Mas sampai sampai nggak datang sholat subuh pengajian Ustaz Somad nanti awas katanya. Nah, ini dia datang rahimallahu mura'atan Allah mencurahkan rahmatnya kepada perempuan ay qadha'ah zaujaha yang membangunkan suaminya Allah merahmati seorang perempuan yang membangunkan suaminya lalu mengajaknya sholat walaupun hukum asalnya suami itu yang membangunkan istrinya tapi sekarang udah banyak terbalik-balik Enggak jelas lagi mana back mana kiper mana striker semuanya kadang-kadang striker jaga tiang gawang Makanya ngaji untuk meluruskan pemahaman. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kuasa Allah Subhanahu wa taala. Memang betul, tapi jangan sampai kita jadi nyasar, jadi sesat. Nama kelompoknya Jabariyah. Jabr artinya terpaksa. Kata kelompok Jabariyah kita hidup ini terpaksa, tidak ada daya, tidak ada upaya seperti wayang yang dimainkan oleh dalam seperti pokok kayu yang dihembus angin tak ada kuasa untuk melawan maka orang-orang yang sedemikian ini sudah keluar daripada ahlus sunnah wal jamaah kenapa kamu berzina sebetulnya saya nggak ada kemauan untuk berzina terus kenapa berzina ini sudah takdir Allah kenapa kau minum kamar kenapa kau mabuk sebetulnya saya tidak mau mabuk terus tiba-tiba saja teman datang ngajak nyabu akhirnya saya ikut Kenapa kamu ikut? La haula wala Oh, kafir. Kok bisa kafir dia Pak Ustaz? Karena dia mengingkari ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'an. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kenapa kau percaya pada ayat yang ini tapi kau tolak ayat yang ini? Kalau mau terima Quran, terimalah Quran itu secara komplit 100%. Kalau mau download, yang download cuma 75. Batal, ceramahnya nggak lengkap, download sampai habis. Tonton, subscribe, like, and share. Jangan pemahamannya disepotong-sepotong. Memang betul Allah berkata wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apapun yang kau lakukan itu adalah kehendak Allah. Memang betul Allah yang punya kuasa. Allah memberikan kudrat. Allah memberikan iradat. Tapi ada yang diridhai Allah, ada yang dimurkai Allah. Pagi ini kita katakan raditu billahi rabba. Zina murka apa ridho? Murka. Khamar murka apa ridho? Murka. Kenapa mulut kita berkata murka tapi perbuatan kita mengikut murka? maka yang kita minta adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita berusaha, berusaha itu bahasa Arabnya ikhtiar. Tapi udah jadi bahasa kita Pak Ustadz, iya ikhtiar. Bapak kenapa jualan, kenapa dagang, kenapa bisnis, kenapa bekerja? Ini adalah ikh, ikhtiar. Ikhtiar itu artinya pilihan. Ada saatnya kita punya pilihan tapi ada saatnya kita tidak bisa memilih. Abdul Somad menjadi orang Melayu dari Sumatera. Itu ikhtiar atau terserah Allah? Terserah Allah. Gak bisa saya request. Ya Allah, aku ingin jadi orang Betawi Jakarta. Gak bisa. Allah dulu gak ada ngasih kertas. Kau mau jadi apa? A. Arab, B. Betawi, C. Cina. bisa. Dulu banyak orang mau jadi orang Cina, ganteng, putih. Ternyata sekarang ketakutan Wuhan. Itu bukan pilihan kita. Maka kita nggak boleh benci orang karena sukunya. Saya benci sama Tionghoa, saya benci sama bule, saya benci. Nggak bisa, karena itu bukan pilihan dia. Itu pilihan siapa? Pilihan Allah membenci orang karena sukunya berarti membenci yang memilihkan suku itu untuk dia. Berarti benci Allah. Tauhidnya rusak. Mana akidahmu? Ahlu sunnah wal jamaah. Tapi ada saatnya kita memilih. Saya. Saya diberikan pilihan antara ceramah berdiri atau duduk. Saya pilih duduk, ngapain berdiri? Udah bolak-balik ceramah berdiri, di tanah lapang berdiri, di stadion berdiri. Di masjid ya duduk. Ini nggak sopan karena di depan habaib, di kanan habaib, di depan duduk di kursi. Ini kalau lama-lama terlalu lama duduk di kursi ini bisa jadi Firaun. Oleh sebab itu maka kita mesti paham ada saatnya memilih. Ada di depan mata kita khamar, mabuk, manusia akal. Tapi juga di depan kita ada air zam-zam. Mana yang kita pilih? Zam-zam. Kenapa pilih zam-zam? Lima syuribalah. Air zam-zam dapat seperti yang kau niatkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bisa enggak bacaan itu dialihkan ke Komar? Enggak bisa. Tiba-tiba doa untuk Zam-Zam dialihkannya ke Komar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa'an min kulli. Loh, kok ente minum ini? Komar syariah. Enggak bisa. Allah sudah innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijesun najis ini min amali syaitan perbuatan setan ibu jauhi sepakat semua orang Jakarta bahwa khamar ini boleh apakah berubah hukumnya tidak agama ini bukan kesepakatan agama ini bukan kesepakatan orang banyak tanzilal azizil yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka ka, ka itu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka laminal mursalin. Lamnya mesti pendek. Laminal mursalin. Lam itu kalau dibaca pendek, sungguh engkau adalah seorang rasul. Tapi orang sekarang asal lam panjang. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau bukan rasul. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'an. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran. Kenapa? Enggak betul panjang pendek mat idgham qalqalah gunnah bila gunnah ikhfa. Alhamdulillah Pak Ustaz saya enggak pernah salah baca Quran. Kenapa? Enggak pernah baca. baca Quran. Quran itu dibaca dulu. Setelah dibaca lalu kemudian direnungkan maknanya. Tapi kita nggak akan tahu bagaimana bunyi hurufnya kalau nggak dengar. Dengar baik-baik. Dengarkan. Saya rasa sholat subuh ini bukan main nikmat. Nikmat mendengar suara, mendengar ayatnya. Hanyut seperti naik kapal Panderwick yang belum tenggelam. Masya Allah. Setelah diumumkan sama protokol, barulah saya dapat jawabannya. Rupanya korinya pemenang musabakoh tilawatil Quran internasional. Dikumpul seluruh orang di dunia ini, beliau juara satu. Bayangkan, bangga nggak jadi orang Indonesia? Bangga, bangga kita. Kadang kalau kita dengar suara orang Indonesia ini ngaji, nggak kita lihat wajahnya, kita sangka orang Arab. Pas dilihat, eh orang Indonesia. Sehebat-hebatnya orang India tetap susah bilang T. Nggak bisa. Orang kita semuanya bisa. Orang India nggak bisa bilang T. Everything to real. Sehebat-hebatnya orang Turki itu nggak bilang kap itu C. Allahu Akbar. Orang kita semua huruf itu bisa pas. Kenapa? Semua dia makan. Batu dia makan. Pisau dia makan. Ya, lidah. Lidah orang Indonesia ini lembut halus. Ya gara-gara itu batu gilingan tipis. Pisau potong rujak tipis. Semuanya. Bangga tak jadi orang Indonesia? Bangga. Batu dan kayu jadi tanaman. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat besar ini kita syukuri dengan apa? Dengan ikhtiar. Ikhtiar kita memilih ingin menjadi bangsa yang kuat atau menjadi lemah ingin menjadi orang yang terjajah atau menjadi orang yang berjihad visabilillah. Jadi jangan salahkan ulama tasawuf. Ini banyak yang mengalang. apa tuh ulama tasawuf? Cuman zikir berserah kepada Allah. Loh, itu yang dibuang Belanda ke Afrika Selatan, Cape Town, Syekh Yusuf Makassar. Itu mursyid tarekat khalwatiyah. Nama lengkapnya Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Taj mahkota khalwati khalwatiyah yang sebelumnya dia juga mendapat bayat tarekat syattariyah dari Syekh gurunya di Aceh namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf As-Singkili mendapat itu dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah dari gurunya lupa namanya. Apa maknanya? Jadi mereka itu bukan cuma memetik tasbih berzikir sampai tertidur, bukan. Ada masanya mereka memilih ada masanya mereka memilih melawan Belanda. Akhirnya mereka membuat pergerakan. Dibuanglah dia ke Ceylon. C E Y L O N. Di mana itu Ceylon itu sekarang? Ceylon di Sri Lanka. Orang Arab menyebutnya Baladus Sailan. Sailan. Tapi itu sekarang Sri Lanka. Dibuang dia di Sri Lanka, Bukan berarti dia putus asa, stres, depresi di Sri Lanka lalu nyari sungai terjun. Tidak. Di Sri Lanka dia tetap berdakwah. Akhirnya banyak orang Sri Lanka itu yang masuk Islam. Ini orang Belanda sudah mulai pusing. Dibiarkan di Makassar, dia banyak. Dibuang dia ke Sri Lanka, eh berdakwah juga. Kalau gitu kita buang ke tempat yang lebih jauh lagi. Dibuang ke Cape Afrika Selatan. Di Afrika Selatan juga berdakwah tidak ada putus asa. Ini baru dibully dua tiga hari udah putus asa. Siapa itu? Ustaz Somad. Baru dibully down. Tapi begitu melihat jamaah subuh ini bangkit semangat lagi. Takbir! Allah. Saya membangunkan yang mengantuk-ngantuk aja. Sudah ada sebagian. Saya tadi mulai ceramah jam 6.15. Sekarang sudah jam jam 5, 15, sekarang jam 6 kurang 15. Berarti udah 30 menit. Artinya apa? Setan udah 30 menit kipas. Nina bodoh. Setan udah mulai-mulai mulai berhasil. Udah mulai-mulai berhasil. Ada yang duduk di bulu matanya. Makanya begitu saya takbir tadi terbang semua setan. Terbang habis motong panting setan. Orang marit. Kentut lah Ustaz nih kata setan. Marah dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT Ada yang samping ini nggak bisa melihat dengar suara aja Nah itu pahalanya besar juga itu Karena penasaran itu juga pahala <laughs> Ada yang di belakang sana berdiri Jauh Ustaz tuh kecil nampaknya Nah itu juga pahalanya luar biasa Mudah-mudahan semua kita masuk surga Amin Iza sa'altum Allah kalau kalau kalau kamu memohon meminta kepada Allah fasaluhul firdaus. Mintalah surga yang paling tinggi namanya surga Jannatul Firdaus. Makanya minta Allahumma adkhilnal jannata firdausal a'la. Masukkan kami ke dalam surga Jannatul Firdaus yang paling tinggi. Bahasa Arabnya firdaus. Orang barat payah nyebut fa. Sulit dia nyebut firdaus. Terus apa kata dia? Paradise. Nama anak bapak siapa? Paradise. Eh di KTP Firdaus. Firdaus. Firdaus. Jannatul Firdaus. Kata Nabi kalau minta, minta surga Jannatul Firdaus. Tapi nggak semua orang PD minta Firdaus. Ada juga yang nggak sepede dia. Ilahi lastulil firdaus si ahla kata dia. Ya Allah, aku nggak layak masuk jannatul firdaus. Nabi suruh minta firdaus, dia bilang, aku nggak layak ya Allah. Jadi kalau gitu kau kemasukan neraka aja ya. Wala aqwa 'ala naril jahimi. Kalau gitu kau nggak layak masuk firdaus, kalau gitu masuk neraka aja. Aku nggak kuat ya Allah. Terus kau mau kemana? Ya kalau bisa janganlah sampai masuk neraka. Ya udah, ente masuk aja surga. Dirayu Allah itu. Dirayu. Ini banyak orang sekarang maksa. pada Wadkhilnal jannata. Gimana ente bentak-bentak Allah? Kata malaikat, huh, kata malaikat. Ini ku sentil masuk kok ke tanah lapis gitu. Allah tuh dirayu, minta kepada Allah. Ada dulu saya baca buku, buku Taranum nomen itu kalau baca Quran kan ada lagunya Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka, Ras. Katanya di buku itu, buku itu saya ketemu di Bandar Sri Begawan. Saya sebetulnya mau cerita bahwa saya ini bukan cuma masuk hutan aja. Pernah juga saya ke Brunei. Di situ disebutkannya Nabi SAW katanya di situ. Yang nulis itu ulama ahli kiroat dari Suriah. Nabi katanya kalau sholat itu bacaan fatihahnya lagunya Jaharkah. Gimana bunyi jaharka itu? Kita dengarkan kori kita. Saya nggak pandai. Bayati, soba, sika, nahawan, jaharka Dengarkan baik-baik, rekam, share. Kasih. kasih. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم mata'tana bisautik Masya Allah Katharallahu amthalak Semoga Allah memperbanyak anak-anak cucu kita Yang punya suara bagus Tajwidnya bagus Akhlaknya bagus Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hufazil Qur'an Jadikan anak cucu keturunan kami menjadi para penghafal Qur'an Ya Allah Begitulah lantunan yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW Jangan heran kenapa makmumnya tahan Ayatnya panjang ini baca ayat bentak-bentak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ada kelembutan, ada kebaikan. Hati ini suka yang lembut-lembut sebagaimana mata suka yang lembut-lembut. Laqad zayyana samaa'a dunya bizinatinil kawakib. Kami hiasi langit-langit itu dengan bintang gemintang. Zayana kami hiasi bizinati zinati dengan perhiasan kalau mata suka dengan yang indah bintang gemintang, maka telinga juga suka dengan suara yang yang lemah lembut. Maka dicari imam itu. Ini khusus imam subuh ini aja atau tiap subuh? Kadang-kadang hadir alhamdulillah. Anak-anak kita dilatih di tahfiz Quran. Untuk apa? Kita ada pilihan. Ini mau kita pilih imam yang baik, kita pilih khotib yang baik, kita pilih masjid yang baik, atau kita biarkan saja agama ini mengalir. Harus ada usaha dan ikhtiar dari kita. Sehingga kalau sudah ikhtiar tidak juga terjadi, itu sudah di luar kuasa kita, berarti ada skenario yang lebih indah, yaitu kuasa Allah. Ya, tapi sebelum ikhtiar belum apa-apa, kenapa masjid kita kosong? Udahlah itulah kehendak Allah. Itu salah kita. Ini banyak kadang-kadang imam ini lebih banyak batuknya daripada ayatnya. <laughs> Tapi nggak bisa kita salahkan imamnya. Kenapa nggak diganti imam yang lain? Kenapa itu dari dulu yang maju? Pak Ustadz, kalau nggak ada bapak itu, nggak ada sholat berjamaah di masjid ini. Dialah yang dari dulu. Sejak bapak kita dia jadi imam sampai ke kita. Bukan berarti dia nggak mau digantikan. Memang nggak ada yang siap menggantikan. Mau jadi pejabat banyak yang siap. Belum mati pejabat aslinya disantet. Banyak yang siap menggantikan. Menjadi pengusaha-pengusaha, bisnismen, banyak yang menggantikan. Deputi-deputi siap menduduki. Tapi Allah la yaqbidul ilma intiza'an. Allah kalau mencabut ilmu itu tidak mencabut seperti pohon kayu yang dicabut dengan akarnya, tidak. Bagaimana Allah mencabut ilmu? Biqabdil ulama. Ketika ulama dicabut maka meninggal dunia ulama habis sampai saya di Mesir silaturahim ke rumah doktor Profesor doktor Mahmud Said Mamduh kitabnya saya lihat satu meter buku saya yang selama ini saya ceramah itu dalam buku saya 37 masalah populer 444 halaman saya sudah merasa besar, saya tengok bukunya satu meter. Terasa saya sebesar kutil. <laughs> Ana minen Abdul Somad. Dari mana? Min Indonesia. Ta'arif Syekh Jundan katanya. Jundan? Saya perasaan nggak pernah Jundan. Rupanya yang dia maksud adalah Habib Jindan. Kakeknya Habib Novel bin Jindan. Musnid kata dia. Musnid artinya sanat dia banyak, ahli sanat, kitab-kitab sanat, sanat mazhab Syafi'i, sanat akidah as'ari sanat sampai kepada ulama Syafi'iyah. Kalau ente nanti ke Jakarta cari perpustakaannya banyak kitab-kitab dia, banyak manuskrip-manuskrip, buku-buku tulisan tangannya. Setelah beliau meninggal dunia, hilang setengah sanat yang tidak diturunkan karena mereka dulu memberikan sanat itu bukan asal sembarangan. Dia lihat bagaimana akhlaknya, baca kitabnya, tawaduknya, jauh daripada sum'ah, jauh daripada riak. Bukan sekedar mengumpulkan ijazah, ketemu nih ijazah, ijazah, ijazah. Laisal ilmu bikathratir riwayah. Orang banyak ilmu itu bukan yang banyak meriwayatkan haddatsana fulan wa qala fulan haddatsani fulan akhbarani fulan. Bukan. Tapi orang yang dengan banyak ilmu datang takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semakin dengar pengajian makin takut pada Allah, teruskan. Kalau makin banyak zikir makin takut pada Allah, teruskan. Tapi kalau makin banyak ngaji hanya makin petantang, petenteng, sok jago, sok hebat. Gunanya untuk mendebat ulama, membodohi orang. Lam yajid irfal jannah. Tak mencium bau surga. Man talaba ilman mimma yubtaga bihi wajhullah. Siapa yang mencari ilmu yang semestinya untuk mencari ridha Allah, tapi justru dia pakai untuk mendebat ulama, dia pakai untuk menyalahkan orang, dia pakai untuk membodohi orang. Lam yajid irfal jannah, tidak mencium bau surga, padahal bau surga sudah tercium dari jarak 500 ribu tahun perjalanan cahaya. Dia jangankan masuk surga, cium baunya aja enggak. Alhamdulillah. Insya Allah kita semua mencari ilmu untuk mencari ridha Allah Subhanahu Taala supaya kita bisa memilah dan memilih mana hak mana hoax. Tapi sekarang banyak orang tak bisa membedakan mana hak, mana hok, mana hok, mana hak. Allah suruh. Hmm, oh, udah habis waktu. Padahal saya masih ada 15 menit lagi. Rupanya itu artinya terbit matahari. Hebatnya masjid kita, asal terbit matahari langsung dia kasih bunyi. Terbit matahari. Saat terbit matahari itu, matahari itu bulat. Bulat kan? Matahari itu bulat gini. Oh, Begitu terbit matahari, datang setan menghampiri. Oh. Ini matahari, bulat, datang setan menghampiri. Oh. Makanya waktu ini, waktu terbit matahari ini disebut dengan waktu kornai syaitan. Korn tanduk. Kornai dua tanduk. Syaitan dua tanduk setan. Zu punya Zulkarnain yang punya dua tanduk Kornain dua tanduk setan Sampai berapa lama setan menghampiri matahari ini Qaidaramhin Setinggi tombak Jadi kalau ditegakkan tombak di atas tanah Segini tinggi tombak Lalu kemudian matahari ini naik setinggi tombak Itulah makanya selama matahari naik setinggi tombak Kita tidak boleh sholat Kenapa? Tashabuh menyerupai orang musyrik jahiliyah karena mereka menyembah setan eh menyembah setan nyembah berhala berhala itu di dalamnya ada setan selama naiknya waktu dua tanduk setan ini 12 menit setelah dihitung menurut ilmu astronomi 12 menit jadi sekarang jam 6 jam 6.12 baru boleh sholat sunat isra maghrib jam berapa maghrib 6 6.16 itu mudahnya kalau kita nggak punya kalender, kapan baru boleh sholat sunat isyrok? Mudah saja. Lihat maghrib. Kalau maghrib 6.16 maka kita baru boleh sholat nanti jam 6 16. Tadi Ustadz bilang 12. Kenapa 16? Kalau pas 12 kadang setan ini molor juga. Dia nggak pas jam 12 itu langsung cabut, enggak. Bisa jadi ya nongkrong-nongkrong dulu, ngopi-ngopi dulu. Itu maka dilewatkan, digenapkan jadi kadang makanya Ustadz kadang sebenarnya waktu dua tahun saya tahun ini 12 tapi supaya mudah ingat atau lebih ikhtiat lebih hati-hati maka kita genapkan jadi 15 eh, itu maka 6 16 semua ada dalilnya lewat 6 16 baru sholat sunat usolli sunnatal isyraqah rakaat ini lillahi ta'ala tapi kata guru saya sholat duha Pak Ustad. Kalau cukup tiga syarat namanya isyrok. Kalau nggak cukup tiga syarat namanya du, duha. Tiga syarat itu apa? Sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, duduk berzikir nggak keluar masjid. Sampai terbit matahari. Kalau cukup tiga syarat, sholat dia namanya sholat sunat isyrok. Habis sholat subuh pulang ke rumah, masak sarapan. Pas mau kerja 6.30 sholat sunat. Sholat sunat apa namanya? Duha. Karena nggak cukup tiga syarat. Nggak usah kelahi gara-gara itu. Allahu Akbar. Eh, isyrok apa duha ya? Nggak sah. Karena niat itu sebelum takbir atau dalam takbir. Ada orang niatnya sebelum takbir. Dia niat dulu. Allahu Akbar. Tapi ada niatnya di dalam takbir. Allahu Akbar. Nah, itu kalau siapa yang takbirnya panjang, itu berarti dia berniatnya di dalam takbir. Tapi apa ya, Imam Imam Masjidil Haram takbirnya pendek. Allahu Akbar. Yang belakang itu yang panjang. Allahu Akbar. Imam itu takbirnya pendek karena dalam mazhab Hambali niatnya bukan dalam takbir tapi sebelum takbir. Mazhab Syafi'i niatnya dalam takbir. Saya kalau takbir panjang. Allahu akbar. Karena saya masang niat dalam takbir. Jamaah niatnya sebelum takbir apa dalam takbir? Dalam takbir. Sah. Sebelum takbir sah. Yang nggak sah itu setelah takbir. Ujuk-ujuk masuk masjid Allahu Akbar. Eh, ini duha kan surah. Enggak sah. Innamal a'malu niat Jadi yang kita bahas ini kebanyakan adalah amal-amalan yang sifatnya ikhtiari, pilihan. Yang bisa kita pilih. Adapun yang nggak bisa kita pilih gimana mau kita bahas? Kalau kita tidak bisa memilih, yang bisa kita lakukan hanya sa sabar mengandung anak. Tiap hari, tiap malam doa Rabbi abli minas salihin. Berikan aku anak yang soleh. Berikan aku anak yang baik. Dijaga. Cek ke dokter. USG. Lahir anak. Lucu, cantik, mungil. Tapi ternyata apa yang terjadi? Rupanya dia kena penyakit sindrom autis. Itu kemauan kita atau kehendak Allah? Tidak Allah kalau nggak ridho banyak orang membuang anak sekarang dimasukkannya ke kresek, campakannya, dibuangnya ke kali. Malu punya anak. Bahkan sebelum lahir sudah dibunuh duluan. Kata dokter, wah ini cacat nih kalau lahir. Kita bunuh aja ya. Nah, bunuh aja lah. Malu. Dibunuh. Tapi ada seorang ibu mengatakan tidak. Biarkan dia lahir dok. Dia buah hati belayan jiwaku. Tapi ini nanti hanya akan menyusahkan saja biar jaga. Dijaganya anak ini yang sudah diponis harus dibunuh. Dijaganya, dijaganya. Anak itu sekarang hafal Quran. Dokter yang ponis itu nggak bisa baca Quran. Dokter-dokter yang tersinggung. Karena beberapa orang tersinggung dengar ceramah saya pulang mati. Ada masanya kita bisa memilih, Bu. Tapi ada masanya kita tidak bisa memilih. Makanya katakan, anakku, aku tak pernah meminta kau jadi anakku. Sebagaimana kau tak pernah meminta aku menjadi ibu. Ini takdir Allah. Ini kuasa Allah. Allah yang menyuruh malaikat membawa ruh itu untuk memilih rahim mana yang mau dia masuk. Kita nggak pernah request dulu. Aku mau masuk ke rahim Ratu Elizabeth. Nggak pernah minta. Makanya kalau ada anak memahami itu dia tidak akan malu mengakui orang tuanya. Aku malu punya ibu seperti kamu. Loh, emangnya kita dulu milih? Tidak. Ibu dulu milih punya anak. Tidak. Bapak dulu milih mau punya ibu seperti ini. Tidak. Biar manapun bentuk ibu kita itu dia adalah ibu kita. Yang sudah meninggal ibunya tidak ada cara lain kecuali mengirimkan Al-Fatihah, Allah maafirlah, wa wa'afiyah, wa'afanha. Tapi yang masih hidup, sebelum pulang nanti dari sini, Beli makanan yang paling dia suka, bawa ke rumahnya, suapkan, belikan makanan, minuman, pakaian yang paling dia suka, kerudung yang paling dia sayang, cincin kalau ada duit. Jangan belikan yang imitasi sakit hatinya. Pasangkan, suapkan, pakaikan, cium tangannya, peluk tangannya, peluk badannya, cium keningnya. Luar biasa bagi yang punya ibu. Bagi yang sudah tak ada apa boleh buat menangis meneteskan air mata darah bahwa engkau punya ibu itu itu bukan pilihanmu, itu pilihan Allah. Tapi bahwa engkau berbakti atau melawan menjadi anak yang baik atau durhaka itu adalah pilih pilihan. Jangan sampai salah pilih. Hidup ini singkat, hidup ini pendek. Tapi kalau sampai kau salah, maka azab yang akan kau terima nanti di akhirat khadidina fiha abada. Allah beri kita pilihan. Alladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah. Orang beriman dan beramal soleh tempatnya surga. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nar. Adapun orang yang kafir ingkar tak mau menerima hidayah, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Sekarang kita sedang berada di simpang jalan, pilih mana? Alhamdulillah beberapa kali pilihan kita benar. Tadi malam sebelum tidur memilih yang benar. Bismika Allahumma ahya wa amu. Bangun malam pilihannya benar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Benar apa salah ini? Benar. Bangun bunyi jam. Tit tit tit tit. Jam 3. Bangun atau tidur? Bangun atau tidur? Kata setan, tidur. Tidur. Tapi malaikat mengajak dia, bangun. Qum, bangun. Ya yuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Ya yuhal mudathir, wahai orang yang berselimut. Qum, bangun. Dia lawan. Soal itu pilihan dia benar. Lalu kemudian antara sholat ke masjid atau di rumah ya, ke masjid atau di rumah ya, ke masjid atau di rumah ya. Ternyata dia pilih ke masjid. Lagi-lagi pilihan dia benar. Habis sholat ada pengumuman. Mari kita dengar tausiah yang akan disampaikan. Dengar ceramah. Kata setan, jangan tonton YouTube aja. Tapi dia berkata, enggak, aku mau mendengar. Ini pilihannya benar. Setan berbisik lagi. Nanti kalau kau tonton, tiba-tiba kau terlambat masuk kantor. Ini hari macet, habis hujan tahu. Tapi dia katakan, tidak. Insya Allah. Lagi-lagi pilihan kita benar. Habis itu sampai ke kantor. Datang orang bawa duit satu koper. Pak, ini tolong gulkan proyek saya. Kata setan, ambil. Kata malaikat, jangan. Ini haram. Kata setan, ambil. Haram setan. Keluarkan dua setengah persen. Bawa umroh ke Makkah. Kau pergi aja ke Makkah. Nanti sampai di sana kau menangis di pintu Ka'bah. Insya Allah ini bersih. Iya juga ya. Akhirnya pilihan kita sah, salah. Ditangkap KPK. Ketika ditanya sama hakim, kenapa kamu ambil duit satu koper ini? Ini adalah kehendak Allah. Saat itu kita sedang salah atau benar? Salah dua kali. Yang pertama salah saat memilih, yang kedua salah menyalahkan Allah padahal keputusan kita yang salah. Itu sebenarnya yang ingin disampaikan pada subuh yang penuh dengan kemuliaan ini. Kira-kira ceramah saya ini bisa dipahami? Kadang saya dengar ceramah orang nggak paham saya. Iya, Pernah suatu hari waktu di hotel kami acara seminar, saya duduk sama kawan-kawan saya. Kawan saya nanya di sebelah. Udah setengah jam dia ngomong. Kawan saya nanya, mat, mat, mat. Dia nggak manggil Ustaz, mat aja. Mat katanya, ya. Kau paham nggak apa yang dia bilang? Enggak. Saya bilang, dia dapat gelar profesor tuh karena kita nggak paham. <laughs> Kalau kita paham, dia LCMA gitu. Saya khawatir karena gelar banyak ini akhirnya orang yang nggak paham. Maka saya selalu harus, tanya. Di kelas pun gitu juga kalau saya ngajar. Gimana mahasiswa paham? Paham? nggak apa Saya ulang dua kali. Gimana paham? nggak apa Saya ulang tiga kali. Udah tiga kali saya ulang, saya tanya. Kau yang keluar apa aku keluar? <laughs> Udah tiga kali pulang tak juga paham. Karena karena kalau terus teruskan ada dua kemungkinan. Kalau tak, tak dia stres, saya stres. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kepahaman bukan sekedar ilmu. Karena Nabi mendoakan Sayyidina Abdullah bin Abbas itu Allahumma faqih Bukan sekedar alim huna, tapi Allahumma faqihhu. Pahamkan dia agama. Apa makna pahamkan? Mengerti substansi makna agama, jangan hanya beragama sekedar sim simbol. Inti agamanya apa? Salam, kedamaian. Sehingga dengan berislam ini kita menjadi damai. Tapi katanya Islam itu at-tasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tuti zakat wa tusuma ramadan wa tahajjal baita. Ini satu sata'ata ilaihi sabila. Bersyahadat, salat, zakat, puasa, haji. Betul. Tapi lihat jawaban Nabi di tempat yang lain. Makanya hadis itu jangan diambil satu dibuang satu. Lihat hadis yang lain. Man wal muslim? Siapa muslim itu ya Rasulullah? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Selamat orang lain dari lisannya dan tangannya. Apa tujuan bersyahadat? Supaya kita mengakui Allah dan Rasulullah. Apa tujuan kita sholat? Inna sholat tatanha anil fahsya wal mungkar. Apa tujuan kita puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum apa tujuan kita haji? Tujuan haji adalah fala rafasa wala fusuqa wala jidal. La rafasa no seksual. Jangan nakal secara seksual. Wala fusuqa jangan nakal non seksual. Wala jidal jangan nakal lidah kasar caci maki, sumpah serapah. Ustaz Somad cuma pandai ngomong aja Dia kalau ceramah kasar Saya bukan kasar, suara aja keras Hati lembut Kalau tak percaya, belalah dadaku Tapi ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Yang duduk di atas ini belum tentu lebih mulia daripada yang berdiri di ujung sana Boleh jadi yang berdiri di ujung sana lebih dulu masuk surga daripada yang duduk di sini Yang diaminkan Kadang jamaah ini pas saya ngomong gitu boleh jadi yang duduk di sana lebih dulu masuk surga daripada yang sini. Amin gitu. Intinya jangan merasa kita ini lebih baik, lebih baik. Kita ini orang yang paling banyak dosa. Abdul Somad, kau duduk di kursi, ngomong didengar orang, bukan karena kau hebat, tapi karena Allah masih sayang segala aib cacatmu ditutupi Allah. Kata Agin. <laughs> Kalau Allah mau dia bukakan semua rahasia gitu. Yaumatu belasarair. Pada saat itu dibukakan Allah segala rahasia. Jangankan aib, jangankan cacat, jangankan dosa dibukakan Allah. Tubuh daging kulit kita yang boleh terbuka. Laki-laki itu kan yang ditutup cuma dari pusat ke lutut. Kalau dadanya dibuka, dosa nggak? Enggak. Tapi kalau dibukakan Allah, makanya ditutup sampai tiga lapis penutupnya. Singlet satu, baju satu, pakai sorban. Hmm. Supaya dipakai. Kenapa, dipakai sorban? Supaya orang yakin ini ustaz. Betapa kita ini hanya ditutup oleh aksesoris-aksesoris. Makanya kita beragama faqih paham mengerti substansi makna agama. Hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik, sholat berjamaah ke masjid, hubungan baik dijaga dengan manusia, saling mendoakan, ada silap salah minta maaf. Maukah Bapak Ibu memaafkan segala silap salah saya selama menyampaikan tausiah ini? Dah, selesai, habis 60 menit. Sehebat apapun iman Abu Bakar Siddiq, sudah 13 tahun masuk Islam, dididik, digembleng dengan tauhid, bersedekahnya emasnya sebesar batu yang digulung dalam kain. Tapi ketika musyrik jahiliyah datang, menyerang, naik ke atas Jabal Sur, Abu Bakar itu ada rasa takut cemasnya atau tidak? Ada. Apa kata Nabi menguatkan Abu Bakar? Ma zannuka bisnaini. Fallahu salisuhuma. Abu Bakar jangan kau sangka kita di gua ini cuma berdua di sini. Fallahu salisuhuma. Allah yang ketiga. Andai kau katakan kita berdua di sini, Allah ketiga. Andai kita di sini berempat, Allah kelima. Andai di sini kita berenam, Allah ketujuh. Wa huwa ma'akum aina kuntum. Ada Allah. Makanya kalau sedang susah hati katakan ada Allah. Itulah maka kita bertasbih la ilaha illallah. Stres depresi ambil tasbih la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Rasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun dari belakang akan mengejar, menangkap, membunuh, mempancung kepala. Di depan laut merah. Lanjutkan ke depan, mati laut merah. Mundur ke belakang, Fir'aun. Apa kata Bani Israel? Inna lamudrakun. Inna lamudrakun. Kita akan tertangkap Musa. Kita akan mati Musa. Apa kata Musa? Kalla. Kalla. Inna ma'iyya Rabbi. Bersamaku ada Allah. Stres, depresi mau terkencing, maaf, mau mencret rasanya. Kenapa? Debit kolektor sudah ada di luar. Digas-gasnya, Apa yang bisa dilakukan? Apakah kita masuk ke kamar mandi minum racun tikus? Enggak, minum sampo, enggak mati, bubui buih aja mulut. Yakinkan dirimu bahwa kau salah mengaku, aku akan bayar. Aku akan bayar pak, tapi sekarang aku belum mampu, aku akan bayar. Sampai masanya aku bayar. Dia bentak, bentak lagi. Kapan kau bayar? Nanti ku bayar. Teriakan, bentakan yang berisi kekuatan, pertolongan dari Allah. Dia pula yang pucat dengan cek. Iyalah, saya pulang dulu. Dicabutnya pedangnya. Nabi waktu itu sedang sendirian di bawah pohon kurma. Sahabat-sahabat sedang jauh. Ya Muhammad, Kemarin sahabatmu banyak, sekarang kalau aku pancung kepalamu, siapa yang menolongmu? Kata Rasul. Apa kata Nabi? Satu kalimat. Allah jatuh pedangnya. Dari mana kekuatan itu? Datang dari Allah. Mana ada kekuatan kita? Saya ketika ceramah pulang dari ceramah awal-awal viral, awal-awal jamaah ramai, saya bawa ibu saya almarhum mak saya. Pas pulang ke rumah dia nanya, kok miara jin ya?" Kenapa sih bilang? Kok banyak sekali orang dengar keucapanmu Berarti kau pakai pelet jadi saya bilang tidak. Saya tak tahu ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita tak ada daya, kita tak ada upaya. Banyak juga orang ngomong memukau disenangi, PD-nya luar biasa, rupanya pakai sabu-sabu. Orang pakai sabu tuh PD-nya luar biasa. Hai guys. PD semua. Rupanya error di otaknya. Makanya yang kita tanamkan ke anak-anak kita adalah keyakinan nak bahwa kau senantiasa bersama dengan Allah. Mama tidur kamar sebelah ya. Eh kamu tidur sini. Mama takut ada hantu. Ada Allah. Nah, Allah. Maka tulisan dibuat di situ Allah. La ilaha illallah. Ini tenang ya nak. Ada Spiderman. Gimana menanamkan Spiderman kepada anak? Akhirnya dia bukan gini. Kalau ditanamkan ada Allah, dia akan Allah. Gue tanam Nah, gitu. Ustadz pun gitu kayaknya juga dari jauh. Pengalaman saya banyak anak-anak Ustadz gitu. Oleh sebab itu maka yang kita tanamkan ini adalah Allah. Saat kau senang nak, saat kau kaya nak, ada Allah. Maka jangan aku jangan sombong, bersyukur pada Allah. Saat kau susah, jangan stres nak, jangan depresi. Kenapa? Karena ada tempat kau mengadu. Iya karena Abu Dua. iya kak nasta'in. Itulah yang dapat saya sampaikan pada subuh yang penuh barokah ini. Kita tidak pernah berpisah. Kita tidak pernah berpisah karena kita tetap bersama dalam doa. Bapak Ibu selalu mendoakan saya, betul? Yang bilang betul yang mendoakan aja, ya enggak jangan. Kami selalu mendoakan Ustadz, tapi nama Ustadz enggak kami sebut. Kapan Bapak mendoakan saya? Ketika Bapak berkata, Wassalamu alaina wa ala ibadillahis Dan saya juga mendoakan Bapak. Ketika saya mendoakan Nabi, Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin Dan Bapak masuk dalam doa itu Kenapa? Karena Bapak adalah orang-orang yang so soleh Pas saya ngomong gitu ibu-ibu nangis Berarti kami nggak masuk Karena di situ wa ala ibadillahi salihin Besoknya karena ustadznya merasa tertekan, kalau gitu kita tambah wa ala ibadillahi solihin wa solihat. Kalau sudah disebutkan laki-laki, maka automatically perempuan ma masuk. Begitu kaedahnya. Makanya kalau tidak paham bahasa Arab, banyak perempuan gak puasa. Kamu kenapa gak puasa? Lu ayatnya untuk laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum musyam hukum laki-laki, perempuan nggak puasa. Kaedahnya kalau disebutkan laki-laki, perempuan ma masuk. Tapi kalau disebutkan perempuan, laki-laki enggak. Begitu. Belajari bahasa Arab. Ini bahasa Inggris mantap. Bahasa Arab nggak belajar. Tidak ada masa terlambat untuk belajar. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu sampai liang lahat itu bukan teori. Menuntut ilmu sampai liang lahat itu mana prakteknya? Buktinya orang sudah liang lahat pun tetap dibacakan talqin. Hai jenazah kalau datang nanti malaikat bertanya kepadamu man buka katakan Allah, man nabi buka katakan Muhammad SAW, maka kita buka katakan Al-Qur'an. Untuk apa orang mati diajari? Sebenarnya itu adalah mengamalkan minal mahdi ilal di Hadisnya riwayat Imam Abu Umama Al-Bahili. Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani isnaduhu jayyid. Hadis tentang talqin orang mati, jangan ingkari orang mentalkin kan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ahli hadis. Yang membolehkan ahli hadis, yang melarang ahli hadas. Di akhir majelis mari kita sama berdoa mudah-mudahan kita mendapatkan lindungan Allah. Allahumma faqihna fid din. Dalamkan ilmu agama kami ya Allah. Wa'allimna ta'wil Ajarkan kami pemahaman Quran dan sunnah yang benar La tada'lana zamban illa Tah Pulang kami dari sini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa Wala aiban illa Tah Tutupi aib cacat kami ya Allah Wala dainan illa qadaitah Tolong kami melunasi hutang piutang kami ya Allah Wala maridan illa syafaitah Ada di antara kami yang sakit Angkat penyakitnya sehatkan ya Allah Wala mayitan illa rahimtah Keluarga kami yang sudah meninggal dunia Lapangkan kuburnya ya Allah wala hajatan min hawaijid dunia wal akhirat laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha segala hajat dunia hajat akhirat maka tunaikan tolong kami untuk menunaikannya ya Allah. Rabbana fil lana dzunubana ampunkan dosa kami wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibu kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana semua yang hadir di majlis ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina nar Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala silap kesalahan. Tetap saling mendoakan, jaga ketertiban, sampah-sampah bawa buang tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.